Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang ke-51 bab maja'a fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang nama-nama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak nama dan banyaknya nama beliau atau gelar beliau dikarenakan banyaknya sifat-sifat atau sisi-sisi yang terpuji pada diri beliau. Dan orang Arab punya kaidah bahasanya semakin agung sesuatu maka akan semakin banyak namanya dan gelarnya. Falaisat dan bukanlah nama Nabi itu semata-mata nama. Namun dia adalah nama yang menunjukkan makna. Ya, Hia biha. Maka pada nama tersebut terdapat sifat. Maka al-alamiyah sisi nama itu tidaklah bertentangan dengan al-wasfa sifat. Maka nama Nabi adalah nama sekaligus sifat. Dengan bahasa yang lain, e, nama sekaligus kenyataan yang ada pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nama-nama Allah adalah nama sekaligus sifatnya. Maka demikian juga nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya Jubair bin Mut'im radallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inali asma'an saya memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah sang penghapus. Denganku Allah menghapus kekafiran. Wa ana hasyir, aku adalah hasyir, orang yang mengumpulkan. Karena manusia dikumpulkan ala kodami pada E, di belakang telapak kakiku dan aku adalah al-aqib. Al-aqib artinya al-laisa ba'dahu nabiyyun, tidak ada lagi nabi setelahnya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka nama nabi yang pertama adalah Muhammad. Hada ini adalah nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Samahu bihi waliduhu yang diberikan oleh kakeknya dengan ilham dari Allah Ta'ala supaya dia menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat dan makna Muhammad secara bahasa artinya orang yang memiliki sifat-sifat yang unggul kelebihan-kelebihan yang mulia yang dia tuhmatu terpuji karenanya dan di antara kebetulan yang menarik orang-orang musyrik tatkala mencela beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencacinya mereka tidak me menyebut beliau dengan Muhammad namun menyebut Muhammad dengan mudammam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidakkah kalian heran bagaimanakah cara Allah membelokkan dariku caci maki orang Quraisy dan laknat mereka mereka ya, gembar-gembar mencaci maki mudammam melaknat mudammam sedangkan namaku Muhammad Diatkan oleh Al-Bukhari. Maka Allah sucikan namanya dan sifatnya dari gangguan. Wa sarafadhalika Allah belokkan hal itu kepada orang yang orang fiktif yang dia ya adalah sosok fiktif yang disebut muzammam. Ibnul Qayyim di Nuniyah mengatakan hum yastumuna mudammaman wa Muhammadun ansat satmihim fi ma'zilin wasiyani mereka mencaci mudammam sedangkan Muhammad dari caci mereka fima zilin jauh dari caci mereka wasiani dan terjaga sonal ilahu Muhammad dan ansyadmihim fil lafdi wal makna huma sinwani Ya, Allah al-ilah yaitu Allah melindungi Muhammad dari caci mereka ini ya, baik dari sisi lafad ataupun dari sisi makna. Dan lafad dan makna itu adalah dua orang yang bersaudara. Nama yang kedua adalah Ahmad. Maka apa yang dimaksud dengan Ahmad? Nabi disebut namanya Ahmad, maknanya adalah Ahmadun Nasi Lillahi. Manusia yang paling banyak memuji Allah manusia yang paling banyak memuji Allah. Dan orang yang paling hebat dalam menyanjung Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu pada saat Nabi memberi syafaat kepada al-awalin wal-akhin pada hari kiamat. Maka Allah ajari kepada beliau kalimat-kalimat kalimat-kalimat pujian kepada kepada kalimat-kalimat pujian untuk Allah dan sanjungan yang bagus untuk Allah mala yakunu li ahadin mala yakunu li ahadin ghairihi minal alamin. Satu hal yang tidak ada pada seorang pun dari semesta alam. Dan aku adalah al-mahi dan Nabi telah jelaskan maknanya dengan denganku Allah menghapus kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menghapus kekafiran, wayatmas dan menghapus kesesatan membuka mata-mata yang buta dan hati-hati yang tertutup dan telinga-telinga yang tersumpal. Wa anal hasyir nama yang lain adalah al hasyir artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya taqaddam an-nasa di depan banyak orang semua manusia fil mah fil hasri saat pengumpulan manusia. Karena beliau adalah orang yang pertama kali kubur itu terbelah untuknya. Thumma nasu kemudian manusia ala ifrihi di belakang beliau. al Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Jalil Afham mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama ini mubayyinan menjelaskan apa ya kekhususan keutamaan al-fadl keutamaan yang Allah khususkan untuk beliau dan Nabi mengisyaratkan makna nama, nama ini Wa illa falau kanat a'laman seandainya nama Nabi itu murni a'laman mahdotan murni hanya nama tidak ada maknanya lam tadulla ala madahin maka nama-nama tersebut tidaklah menunjukkan pujian. Aku adalah al-aqib artinya Allah jadikan menjadikan beliau sebagai penutup para nabi sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya. Bahwa maka beliau adalah akib ala dija'a, yaitu orang yang datang setelah seluruh para nabi. Perkataan wal akib ala dilai sabatau nabiun, kila ada yang menjelaskan kalimat ini adalah perkataan zuhuri, bukan sabda nabi. Sehingga ini adalah mudrat, sisipan perkataan zuhuri yang disisipkan pada redaksi hadis. Kemudian dari Hudzaifah, Hudzaifah mengatakan aku berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di kota Madinah. Nabi mengatakan aku Muhammad, aku Ahmad, aku adalah nabi rahmah, aku adalah nabi taubah, aku adalah al-muqaffa, aku adalah al-hasyir dan aku adalah nabi malahim. Nah, kemudian maka salah satu nama Nabi adalah Nabi Rahmah. Maknanya Allah mengutus beliau untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Farahmah kuluhu fitibaihi. Maka rahmat Allah seluruhnya ada dalam ada dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nama lain dari beliau adalah Nabi Taubah. Artinya beliau diutus untuk mendakwai manusia agar bertobat kepada Allah Ta'ala kembali kepadanya dan adalah beliau pemimpin orang-orang yang bertobat. Nama Nabi atau gelar Nabi yang lain adalah Al-Mukoffa atau Al-Mukoffi. Fahuwa maka kata ini boleh jadi isim fa'il. Kalau isim fa'il artinya beliau adalah orang yang mengikuti jejak para Nabi alaihi wassalam. Contoh Iya, eh, wa minhu kofa dalam pengertian mengikuti kita jumpai pada firman Allah Ta'ala mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk fabi huda muqtadih maka ikutilah petunjuk para nabi maka para nabi alaihi salatu wassalam mereka adalah abna'u alatin ya, abna'u alatin mana aslinya adalah uh, bapaknya sama ibunya beda-beda keluarga poligami. Ini akidah namun maksudnya akidahnya sama, syariat para nabi beda-beda. Itu kalau dibaca mukofi. Nabi mengikuti jejak para nabi sebelumnya dalam masalah akidah. Sedangkan kalau dibaca mukofa isim fa'il maka maknanya Allah dikufiyabihi bihi ala atharil anbiya yang diikuti di, diikuti ala atharil anbiya jejak para nabi. Contohnya summa qafaina ala atharihim kemudian kami ikutkan ala athari setelah jejak mereka birusulina para utusan kami. Wal mu'ada fil ini dan hasil dari dua kata di atas isim fa'il atau isim maf'ul hasilnya sama. Kufiya bihi artinya beliau itu mengikuti jejak para nabi sama. Nah, gelar nabi yang lain adalah Nabil Malahim, jamak dari Malhamah yang artinya perang. Perang disebut Malhamah Ya, karena aluhum daging wal ajisam dan badan itu tatalaham. Tatalaham maknanya tatalasok. Saling menempel. Wa yusibuha ma yusibuha. Dan menimpanya apa yang menimpanya berupa sabetan pedang dan tusukan tombak. Catatan, wajib atas seorang muslim waspada dalam masalah ini cara-cara orang-orang yang berlebihan yang menambahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama dan gelaran yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Semacam Nabi, Nabi diberi gelar al-awal atau al-akhir, al-zahir, al-batin, atau Nabi disifati kalau dia ilmunya meliputi segala sesuatu, atau disebutlah bahasanya Nabi itu hadir dan melihat dan semacam itu yang merupakan ucapan orang yang berlebihan dan itu ucapan yang batil. Dan wa, wa idza sallallahu alaihi wasallam dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengatakan pada beliau masya Allah wasyita Nabi respon dengan kalimat apakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah katakanlah masya Allah wahda atas kehendak Allah semata maka bagaimanakah keadaannya Idan jika demikian dengan akawil perkataan haula mereka-mereka orang yang gulat berlebih-lebihan. Kemudian bab yang ke-52 tentang eh, kehidupan ekonomi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimanakah penghidupan Nabi. Sabakat adi tarjama judul bab ini telah lewat di bab ke di sana di bab ke-9 penulis membawakan dua hadis. Wa aadaha huna dan di sini penulis Imam Tirmizi mengulanginya dengan menyebutkan sejumlah hadis yang menjelaskan bagaimanakah penghidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya rezeki Nabi itu kafafan, cuma ngepas saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah peduli dengan dunia, karena kepedulian Nabi adalah akhirat maka beliau e, mencukupkan diri dengan makanan dan bekal yang itu ya, bulgah cukup untuk membekali wakifaya sekedar cukup saja. E, dari Nu'man bin Bashir beliau mengatakan Alastum fi amin wa bin masyiktum Bukakan kalian itu makan dan minum sesuka kalian. Laqad ra'aitu nabiyakum. Sungguh aku melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ma yajitu minat taqali tidak mendapai, tidak menjumpai kurma jelek ya, yang bisa memenuhi perut beliau. Alastum fi ta'amin wa syarbin masyitum yakni artinya kalian telah sampai dalam kondisi penghidupan ekonomi di mana segala sesuatu yang kalian inginkan dan kalian sukai berupa makanan dan minuman kalian jumpai demikian mudah untuk kalian beroleh. Padahal Nabi tidak bisa tidak menjumpai dakal. Dakal adalah atamr aradi kurma jelek. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai kurma jelek yang bisa dipakai untuk memenuhi perut beliau. Maka bagaimanakah lagi dengan kurma yang bagus? Fatlan bagaimanakah lagi an ajwad koma yang paling bagus. Dari Hisham bin Urwah bin Zubair. Dari bapaknya Urwah bin Zubair. Dari Aisyah. Kalau Aisyah mengatakan kami keluarga Muhammad kami tinggal selama satu bulan lamanya tanpa menyalakan perapian. Menyalakan tungku dengan api selama sebulan itu apa konsumsi hariannya in huwa tidaklah makanan yang ada kecuali kurma dan air. Ya, hadis ini semisal hadis sebelumnya dan ini semua menunjukkan dalalah bayinah menunjukkan secara gamblang betapa hina najunnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa jika tidak karena hamba Allah yang paling mulia dan yang paling utama, paling sempurna, paling agung penghambaannya kepada Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula hawanuha seandainya bukan karena in, e, remehnya dunia, indah di sisi Allah la khassahu biha. Niscaya dunia itu akan Allah khususkan untuk orang yang paling Allah cintai yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena Ya, karena tentu sang kekasih hanya memberikan yang terbaik untuk kekasihnya. Dia tidak akan memberikan yang terjelek untuk kekasihnya. Maka seadanya dunia itu demikian berharga, maka yang paling Allah utamakan adalah kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Abu Talha, kami mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-jua mengadukan rasa lapar Farofakna kemudian kami angkat kain kami, kami tunjukkan ke an butuniha an butunina sehingga tersingkaplah perut-perut kami di sana di perut ternyata ada hajarin-hajarin masing-masing kami itu punya satu batu untuk ganjal perutnya. Ya, maka Nabi kemudian mengangkat kainnya sehingga tersingkap perutnya dan ternyata di perut Nabi ada dua batu. Nabi lebih lapar daripada Eh, yang mengadukan kelaparan. Eh, ini ada orang ngadu sangat lapar, maka Nabi sampaikan saya lebih lapar daripada kalian. Abu Isa itu Tirmizi mengatakan ini hadis gharib dari hadis yang betulha. Kauluhu wa makna kaulihi wa rafa'na an butunina an hajarin hajarin artinya salah satu dari mereka mengikatkan di perutnya satu E, batu minal juhdi karena susah payah dan kelemahan ala dibihi yang menimpanya min karena alju rasa lapar. Catatan kaki hadis ini juga diatkan Tirmidzi di jamiknya dan hadis dengan sanadnya dhaif karena Sayyar bin Hakim Al-Anazi sotuk memiliki banyak waham dan riwayat yang mungkar. Akan tapi maknanya benar didukung oleh hadis-hadis yang, yang hadis-hadis lain yang sahih. Pemindalika di antaranya terdapat dalam Sahih Bukhari dari Jabir. Radul Anu Jabir mengatakan, "Ina kami pada hari Khandaq nafir kami menggali." Fa'aradat maka melintanglah kudiyatun syadidatun batu yang sangat sulit untuk dihancurkan maka para sahabat datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ini adalah batu yang melintang di parit. Maka Nabi mengatakan saya turun. Semua Nabi kemudian berdiri dan batunya dan perut beliau pun diikat dihajarin dengan satu batu. Walabithna salah satu ayamin la naduku Dan berlalulah tiga hari lamanya, lana dzuku dawakon sama sekali kami tidak makan. La ilaha illallah. <clears throat> Ya fa'afana an butunina an hajarin hajarin ayikul wahidin minna. Masing-masing dari kami robat obatnahu mengikat perutnya dengan satu batu minal judi karena susah payah. Wadha'af dan badan yang lemah. Batu tersebut diikat dalam rangka menenangkan rasa lapar. Sebagaimana dijelaskan oleh musannif itu, Tirmidhi. Wal insan maka seorang itu jika lapar itu demikian hebat menimpa dirinya maka dia akan menggunakan tangannya untuk menekan perutnya. Ketika tangannya itu dia tekankan ke perut, maka orang tersebut akan merasa bahasanya alju rasa lapar kot hofa terasa berkurang. Maka para sahabat rasulullah anhum tatulub bihim fatratul ju masa lapar itu demikian panjang pada mereka ahyanan terkadang. Falayak fi'ina izin karena waktunya demi lama maka tidak cukup ad tekanan pakai tangan ya, ke perut. Oleh karena itu salah satu dari mereka mengambil batu kecil kemudian diikatkan di perutnya. Maka tatkala rasa lapar demikian hebat menimpa mereka, mereka datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengadukan rasa laparnya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat perut, e, menyingkap kainnya ya, sehingga terlihatlah perutnya dan Nabi ikatkan di perutnya dua batu. <clears throat> min syiddatil ju' karena demikian lapar. <clears throat> Kemudian dari Abu Salamah ibn Abdurrahman dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di saat di satu waktu layak fiha yang tidak biasanya Nabi keluar rumah di waktu itu. Maka tidak ada seorang pun yang menjumpai Nabi di waktu itu. Dan datang kepada Nabi Abu Bakar. Fakal, maka Nabi mengatakan, apa yang membuatmu datang dan keluar rumah wahai Abu Bakar? Kal, kharajtu aku berjumpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'angdur fi wajhi dan aku melihat wajah Nabi. Wa taslim alaih dan mengucapkan salam pada Nabi. Falam yalbas tidaklah lama datanglah Umar. Nabi bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Umar? Umar mengatakan lapar wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, aku pun telah menjumpai sebagian rasa lapar. Maka ketiganya berangkat ke rumah Abu Haytham Ibn Taihan Al-Ansari. Dan dia adalah seorang yang punya banyak pohon kurma dan kambing. Namun dia tidak punya pembantu, tidak punya budak. Sehingga ketika sampai ke rumahnya, falam yajituhu, mereka tidak menjumpai menjumpai Abu Haytham. Mereka mengatakan pada istrinya Abu Haytham, di manakah kawanmu yaitu suamimu? Fakalat sang istri mengatakan dia pergi yasta'dzibu lana al-ma'a mencari air segar untuk kami. Falam yalbasu tak lama datanglah Abu Haytham pikir batin bahwa kirbah yas'abuha yang yahmiluha artinya yang dia bawa. Lantas dia letakkan kirbah tersebut, kemudian dia datang memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yufadihi bi abi wa umihi dan menggunakan kata-kata dan menyampaikan pada Nabi fidaka abi wa umi ya Rasulullah aku jadikan ibu dan eh, bapak dan ibuku tebusan untuk dirimu kemudian berangkatlah Abu Haitham mengajak tiga orang itu ke kebunnya lantas Abu Haitham me, me, menghamparkan untuk ketiganya bisa ton semacam karpet Pementolak kemudian dia pergi ke satu pohon kurma. Kemudian datang bikin win dengan satu tandan. Pohon, buah kurma diletak lantas dia letakkan. Jadi tandan tersebut ada macam-macam. Ada yang sudah uh, rutop, ada yang belum jadi rutop dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau pilihkan untuk kami di antara rutopmu Abu Haitham mengatakan kepada Rasulullah, aku ingin agar anda, agar kalian yang silahkan memilih. Atau silahkan kalian memilih mau ngambil rutab ataukah busar. E, busar korma sebelum jadi rutab. Fa'akalu wa syaribu min dhalikal maka mereka makan dan minum dari air air yang dibawa oleh Abu Haitham Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Hada ini demi Allah zat yang nyawaku di tangannya adalah di antara naim yang akan ditanyakan kepada kalian pada hari kiamat. Zillun baridun. Kalian mendapatkan naungan ya, di bawah ya, kebun kurma yang sejuk. Utabun tayyibun. Kemudian dapat mengkonsumsi utab yang enak. Wa ma'un baridun dan air yang segar. Lantas lantas pergilah berangkat Abu Haitham untuk membuatkan bagi mereka makanan. Yaitu makanan besar. Tadi baru makanan pembuka. Ya, Nabi makan buah dulu baru makan uh, makan besar. Ya, maka Ibnul Qayyim uh, mengatakan di antara adab makan adalah makan buah dulu baru makan besar. Ya. <clears throat> Fakal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Abu Haitam jangan menyembelih kambing yang zata darin yang sedang mengeluarkan air susu artinya sedang punya anak yang dia nyusui anaknya kasihan anaknya kasihan anaknya maka Abu Haitham menyembelihkan untuk para tamunya anakon anak kambing atau jadian atau anak kambing. Kemudian Abu Haitham datang kepada para tamunya dengan membawa daging kambing lantas mereka makan. Fakal maka Nabi mengatakan, apakah engkau punya pembantu yaitu budak yang bantu kerja? Abu Haitham mengatakan tidak ada. Nabi mengatakan jika datang kepada kami sabyon tawanan, faktina maka datanglah kepada kami. Fa'utiya maka setelah itu didatangkan pada Nabi dua orang. Tidak ada yang ketiga. Ya, dua orang yang jadi tawanan yang kemudian yang otomatis yang kemudian dijadikan sebagai ditetapkan sebagai budak. Datanglah Abu Haitham. Lantas Nabi mengatakan silahkan pilih dari keduanya. Maka Abu Haitham mengatakan, Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal mustasyar mu'tamun. Orang yang dimintai saran adalah orang yang diberi amanah. Maka Nabi mengatakan khut hada. Ya, ambil saja budak yang ini. Aku melihatnya dia sholat. Ya, dia mengerjakan sholat. Wastau subihi ma'rufa. Perlakukan dia dengan baik. Maka berkal Abu Haytham menemui istrinya dan mengabarkan pada istrinya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibu atuhu, maka istrinya mengatakan, "Ma anta bibalighin haqqa maqala fi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an ta'tiqahu." Engkau tidaklah ya, Nabi berpesan bersikap baiklah pada budakmu. Maka kata istrinya, "Wahai suamiku, engkau tidaklah sampai betul-betul melaksanakan hadis Nabi kecuali jika engkau merdekakan. Ya, Nabi menyuruhmu untuk berbuat baik kepada budak itu. Engkau tidak akan bisa sampai betul-betul melaksanakan pesan Nabi kecuali dimerdekakan. Itulah berbuat baik yang paling baik untuk budak. Maka sang suami lantas mengatakan, bahwa atikun. Jika demikian, dia merdeka detik ini juga. Fakala sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Ya, maka ini ini namanya tukang bisik yang baik. Tukang bisik yang memprovokasi untuk amal saleh. Maka Nabi mengatakan tidaklah Allah mengutus orang Nabi ataukah penguasa kecuali dia punya dua macam tukang bisik. Pertama adalah pitonah pembisik yang mengajak kepada makruf dan melarang mungkar. Dan tukang bisik yang la takluhu khobala. <coughs> tukang bisik yang tidaklah kemudian peduli padanya khobalan kejelekan. Jadi ya, dia tidak peduli kejelekan menimpa yang dia bisiki. Wa man yuqa su'i faqad wukiya. Maka semua pemimpin, semua pejabat ya, termasuk diantaranya adalah suami yang terjaga dari tukang bisik yang jelek. Iya, terjaga dari tukang bisik yang jelek, wukia maka dia orang yang terjaga. Ya, tukang bisiknya Abdul Haytham, istrinya ya, seorang yang provokatif untuk amal soleh. Baru saja tidak punya budak, akhirnya capek. Apa-apa di kerjaan sendiri. Begitu baru e, hari H, hari pertama punya budak, diprovokasi oleh istrinya untuk memerdekakan budak. Nah ini tukang bisik yang luar biasa. Nah, di sini juga diatkan oleh Al Musani Tirmidzi di jamiknya Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, Nabi e, keluar dari rumahnya. Hal hadis apakah e, waktu itu adalah waktu malam ataukah siang tidak dijelaskan. Akan ya, tetapi rentetan hadis menunjukkan wallahu taala a'lam itu adalah satu waktu di siang hari. Datanglah Abu Bakar dan Abu Bakar adalah orang yang senantiasa mengikuti Nabi secara sempurna baik ketika Nabi di rumah ataukah safar. Yeah. Kemudian uh, eh, fakola maka Abu Bakar mengatakan khutbah al Rasulullah dan seterusnya, yakni artinya Abu Bakar itu keluar rumah di jam ini karena ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat semangat para sahabat yang syadid luar biasa untuk berjumpa dengan Nabi. Dan banyaknya melihat Nabi dan duduk bersama Nabi serta mendengar hadis Nabi. Karena Abu Bakar mengatakan aku keluar untuk berjumpa dengan Rasul, melihat wajah Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasul. Kemudian datanglah Umar dan Umar mengatakan kalau dia keluar karena lapar. Maka layam koswak tahu yang tidaklah berlalu waktu yang lama kecuali telah datanglah Umar datang karena sebab lapar. Nabi mengatakan aku pun menjumpai sebagian lapar. Dan tidaklah perlu kita menyusah-nyusahkan diri membelokkan makna ini kepada makna-makna yang lain yang jauh. Haroban dalam rangka menghindari penetapan e, keadaan lapar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wajib adalah memegangi zahir. Zahirnya menunjukkan kalau Nabi lapar. Maka mereka berangkat ke rumah Abu Haytham. Karena Allah, Allah telah memberikan kelapangan pada Abu Haytham bil malik lapangan harta. Dia punya kebun kurma dan banyak kambing. Namun lam yakun ingdal khadimun dia tidak punya budak yang membantu aktivitasnya. Abu Haytham pergi. Kemana pergi kata istrinya? di di al ma'ah. Artinya hamala kirbatan, artinya dia membawa kirbah, yaitu wadah air terbuat dari kulit, pergi untuk mendatangkan air yang segar untuk kami. Maka tak lama datanglah Abu Haytham bikirbatin yas'abuha. Yas, yas'abuha artinya yahmiluha. Yang belia, yang dia pikul di punggungnya. Setelah itu dia letakkan kemudian datang mendekati Nabi memeluk Nabi. Ya'taniquhu memeluk Nabi. Wayadumuhu dan memeluk Nabi. Farohan karena gembira. Dengan kedatangan Nabi SAW ke rumahnya. Maka ini menunjukkan bahasanya boleh adanya peluan. Bukan karena safar. Maka para sahabat biasa berpeluan dengan eh, sesama sahabat. Ya, ketika salah satu dari mereka pulang dari safar. Dan di sini tentu kasusnya adalah uh, di Madinah. Nabi tidak safar, Abu Haitham juga tidak safar. Namun uh, Abu eh, Haitham memeluk Nabi dan Nabi tidak mengingkari perbuatan Abu Haitham. Maka ini menunjukkan bolehnya peluan ya bukan karena pulang dari safar ifatihi bi abi wa ummihi artinya mengatakan uftika bi abi wa ummi ya Rasulullah. Aku jadikan bapak dan ibuku tebusan untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.